Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Barakalafikum Wa qalan mu'alif wa ta'ala Wa kullu syartin lazimun lil'aqidi Fil ba'i wal nikahi wal maqasidi Illa syurutan halalat muharrama Au aksuhu fabatilatun Dan semua syarat lazimun lil aqidi itu mengikat orang-orang yang berakad. Ya, setiap syarat itu mengikat orang yang berakad. Fil bai'i wan nikahi wal maqasidi. Dalam pernikah dalam jual beli dan dalam pernikahan dan di dalam tujuan-tujuan yang lain. Illa syurutan halalat muharrama kecuali syarat yang menghalalkan apa yang haram au aksuhu atau sebaliknya fabatilatun fa'lama atau sebaliknya yakni mengharamkan apa yang halal maka itu adalah batil itu syarat itu batil tidak boleh diamalkan fa'lama maka ketahuilah ya. qala rahimallahu taala wa hadha aslun kabirun wa qa'idatun kulliyatun fi syuruti as-sahihati wa syuruti al-batilah ini adalah prinsip yang besar dan kaidah yang mencakup kaidah yang menyeluruh pada syarat-syarat yang sahih dan syarat-syarat yang batil. Syarat-syarat yang sahih enam yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW dan syarat-syarat yang batil adalah syarat-syarat yang bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Nah, kalau syarat itu sah, kalau syarat itu sesuai dengan kitabullah dan rasulnya tidak bertentangan dengannya, maka itu syarat yang wajib dipenuhi, yang mengikat kepada orang-orang yang berakad. Tetapi kalau syarat itu syarat yang batil, maka tidak boleh untuk dipenuhi. Wadzalika anna syurata fi jami' al naw'ani sahihatun wa batilatun. Dan yang demikian itu karena sesungguhnya syarat-syarat pada semua akad-akad yang ada itu ada dua macam. Yang pertama ada syarat yang sahih, yang kedua ada syarat yang batil. Fa amma sahihatu Adapun syarat yang sahih fayakulu syartin ishtaratahu al-muta'aqidani lahuma aw li ahadihima fihi maslahatun wa laysa fihi mahdhurun minasyari. Maka syarat yang sahih adalah semua syarat yang disyaratkan oleh kedua belah pihak ya, kedua orang yang mengadakan akad atau disyaratkan oleh satu salah satu dari keduanya yang di dalamnya ada masalah. Ini yang pertama, ada masalah. Kemudian tidak bertentangan dengan syar'i. Ya, laisa mahdur mahdhur minasyari'. Ya, tidak ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari Allah dan dan termasuk rasulnya, Allah dan rasulnya karena Rasulullah yang menyampaikan apa-apa yang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yadkhulu fi hadza jami'u syuruti fil bait. Ya, dan masuk kepada hal ini adalah seluruh apa ya, seluruh syarat yang ada di dalam jual beli. Ya, seperti misalnya ini saya jual kepadamu dengan syarat kontan. Kalau kamu tidak kontan saya tidak jual. Nah, ini syarat yang demikian diperbolehkan. Nah, wasyurutu fil ijarati wal ja'alati demikian pula syarat-syarat di dalam sewa menyewa dan di dalam sayembara ya fil ruhuni wad damanati Demikian pula syarat-syarat di dalam pergadian dan di dalam jaminan jaminan wa syurutu fin nikahi dan syarat-syarat di dalam pernikahan wa ghairuha minasyuruti ala ikhtilafi anwaiha. Naam. Demikian pula yang lainnya dari syarat-syarat ya, dengan berbagai macam bentuknya, berbagai macam bentuk syarat tersebut. Fa inna syurutun lazimatun lil mutaaqidaini maka sesungguhnya itu adalah syarat-syarat yang mengikat yang harus diwujudkan harus ditunaikan oleh kedua belah pihak yang berakad. Idza lam yafi ahaduhuma bima alaihi minha kana lil akhari al fasq. Apabila salah satu dari keduanya tidak memenuhi apa yang menjadi syarat yang wajib dipenuhi oleh keduanya, maka boleh bagi salah satunya eh, atau boleh bagi yang lain untuk membatalkannya. Ya boleh bagi yang lain untuk membatalkannya. Kalau salah satu dari kedua belah pihak yang enam bersepakat atas suatu syarat, ternyata salah satu tidak memenuhi, maka boleh bagi yang lain untuk membatalkannya. Ya, boleh bagi yang lain untuk membatalkannya. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi syaratnya. Dia tidak memenuhi syaratnya. enam seperti dua orang yang sudah mengadakan akad, ya, wali dari sang wanita dan laki-laki yang mau menikah. Saya nikahkan engkau dengan putri saya atau saudara perempuan saya dengan mas kawin ini bayar tunai. Saya terima nikahnya dibayar dengan tunai. Ya. Tapi kemudian nggak dikasih-kasih maharnya. Ya. Ih, mana maharnya? Nanti-nanti lah loh. Tadi syaratnya dibayar dengan tunai kok nanti-nanti. Ya sudah nggak jadi. Yang betul nggak jadi loh, nggak mau bayar mahar kok. Mau bawa pulang istri. Nah, ini karena apa? Karena dia tidak memenuhi syaratnya dia telah menetapkan syaratnya dia akan bayar tunai ternyata dia tidak bayar maka boleh bagi pihak yang lain untuk membatalkan akad tersebut ya untuk membatalkan akad tersebut nah kemudian wa syartu imma lafdhiyun wa imma urfiyun wa imma syar'iyyun dan syarat itu baik berupa lafzi syarat lafzi atau syarat urfi ya, syarat urfi yakni mensyaratkan sesuai dengan kebiasaan ya. syaratnya harus dilakukan sesuai dengan enam kebiasaan orang di situ ya wa imma syar'i adapun syarat itu adalah syar'i enam saya mau menikah asalkan dia sholat ini syar'i ya kalau dia sholat saya tidak mau menikah dengannya enam dan seterusnya ya. wa amma syurutul batilah adapun syarat-syarat yang batil hiya allati tadammanat imma tahlila haramin au tahrimah halalin ya. Adapun syarat yang batil, syarat yang batil maka dia adalah yang mengandung. Yang pertama, menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. Ya. Mengharamkan sesuatu yang halal. Nah, ini adalah syarat yang batil. Ya. Nah, seperti misalnya seorang suami merujuk istrinya, istrinya mau rujuk dengan syarat Nah, potongkan seekor kucing dan kita bikin sate bersama ya, makan kucing bersama-sama. Ini syarat yang batil. Ya, yang demikian tidak dipenuhi. Ya, demikian tidak dipenuhi. wayar yadkhulu fiha jami' syurutil batila fil bay yang masuk ke dalamnya pula seluruh syarat yang batil dalam jual beli, demikian pula wal ijarah dalam sewa menyewa, warahan dalam pergadaian, wal wakfi dan pergad dan wakaf, wan nikahi dan pernikahan. 6. Fa inna mujtamilatun ala tahrimil halal maka sungguhnya itu mengandung perkara-perkara mengharamkan yang halal atau tahlilil haram atau menghalalkan yang haram wa man ta'ammalaha wajadaha kadzalik dan barang siapa memperhatikannya dia mendapatinya seperti itu wa ya madhkuratun fi kutubil ahkam dan dia disebutkan dalam kitab-kitab hukum kitab-kitab fikih jadi kalau ada syarat syarat yang dia menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal maka syarat itu batil dan tidak boleh untuk di laksanakan. Naam. Selanjutnya, qala al-mu'allif rahimallahu taala tustamalu al-qira'atu 'inda al-mubhami min al-huquqi aw ladat tazahumi Tustamalu al-qira'ah dipakai undian itu qur'ah yakni pun undian ya undian Naam indal mubhami min al hukuki ketika terdapat perkara yang sama dari hak-hak yang ada. Ini adalah hak enam salah satu dari orang yang ada ini ya. Tapi tidak jelas siapa ya. Tidak jelas. Oh, sudah di di Qur'an, yakni di undi. 6. Nah, Auladat tazahumi atau ketika berdesakan orang-orang semua berhak ya, semua berhak tapi enam yang diperebutkan cuma satu maka ini yang enam diselesaikan dengan Qur'an ya. Jadi Qur'an itu dipakai ketika enam mubham ya, ketika tersamar dari hak-hak atau ketika terjadi tazahum. Tazahum yakni berdesakan atau berebutan beberapa orang terhadap satu perkara yang kesemuanya memang mereka berhak. Nah, yakni anal qur'ata tustamalu idza juhilal mustahiqu li haqqin minal huquq. Ya. Yakni bahwasanya qur'ah atau undian itu dipakai ketika tidak diketahui siapa yang berhak terhadap suatu hak dari hak-hak yang ada. Nah, ya. Ketika tidak diketahui siapakah yang berhak. Nah. Wala maziyata li ahadihima 'alal akhar. Dan tidak ada keistimewaan salah satu dari ya, dua orang salah satu tidak ada yang lebih istimewa daripada yang lain ya, sehingga ini atau ini kan ini membingungkan ya, masih samar ya. aw hasala at-tazahum fi amrin minal umur atau terjadi tazahum yakni berdesakan beberapa orang ya memperebutkan dalam suatu perkara dari perkara-perkara wala murajjiha li ahadihima dan tidak ada yang merajihkan di antara keduanya ya. jadi qur'ah atau undian itu nah dipakai ketika mubham ketika samar ya. ada satu barang punyanya salah satu dari lima orang ini tapi tidak tahu lima orang ini siapa yang berhak ya tapi yang jelas satu ini milik dari lima orang ini. Tidak ada saksi, tidak ada satupun perkara yang bisa nah, menonjolkan salah satu dari lima orang ini. Maka di diundi, di dikurang. Ya. Lima nama dimasukkan kemudian dikeluarkan. Siapa yang keluar itu yang berhak. Ya, ini kurang. Demikian pula ada lima orang sama-sama berhak, tapi yang diperbutkan cuma satu. Ya. Nah, maka di situ juga dilakukan undian. Ya dilakukan undian. Wa kaidah di masa masailu katsiratun. Dan di bawah kaidah ini ada permasalahan yang banyak. Minha, yakni ada masail-masail, ada perkara-perkara yang bisa diselesaikan, diselesaikan dengan dengan kaidah ini. Nah, minha di antaranya idza tashaha ithnani fil adhani aw al iqamati aw al imamati fi salati aw salatil janazati وليس أحدهما أولى من الآخر فإنه يقرأ بينهما apabila berebut dua orang dalam permasalahan azan fulan dan fulan sama-sama mau azan ya sama-sama mau azan sama-sama suaranya memenuhi syarat untuk azan ya demikian pula kalau misalnya dua orang mau komat ya atau dua orang yang mau jadi imam di dalam sholat atau sholat jenazah dan tidak ada pada salah satu dari keduanya kelebihan dari yang lainnya. Sama-sama berhak, sama-sama memenuhi syarat. sama ya. Sama-sama kualitasnya. Nah, fa'innahu yukra' bainahuma. Maka solusinya adalah diundi, ya, diundi antara keduanya. Wa kadzalika idza tanazza'a ithnani luqatatan luqatatan aw laqitan aw makanan wa nahwahu wa la muraddiha li ahadihima 'ala al-akhar fa inna tusta'malul Quran. Ya. Demikian pula apabila dua orang berselisih terhadap luqatah. Luqatah itu barang temuan, ya. Misalnya dua orang sama-sama berjalan. Sama-sama melihat barang temuan, ya. Siapa yang berhak mengambil situ? Ya, karena sama-sama lihat barang tidak di enam tidak bisa dipastikan oh dia duluan, dia duluan, tidak bisa di enam ditentukan siapa yang duluan atau menemukan anak pungut ya dua orang berjalan menemukan ih ada anak ya yang dibuang sama orang tuanya nah jadi banyak terjadi zaman sekarang ya. orang tua membuang bayinya nah membuang anaknya masih kecil nah ini namanya lakil ya kalau barang itu luqatah ya luqatah kalau lakil itu adalah anak nah ada luqatah kalau barang itu sepele nah maka bisa dimanfaatkan oleh orang yang menemukan. Tapi kalau barang itu berharga, maka diumumkan, ya, diumumkan selama satu tahun. Nah, kemudian setelah satu tahun, apabila tidak ada orang yang mengaku, maka boleh dia memanfaatkan. Tetapi kalau seandainya setelah satu tahun itu ternyata ada orang yang datang, maka dia siap mengganti. Ya, dia boleh memanfaatkan, tetapi kalau ya menjadi haram bagi dia. Tapi kalau ada orang yang mengaku dan benar-benar dia bisa membuktikan itu adalah haknya, maka dia mengganti apa yang telah dia manfaatkan, ya, yang telah dia pakai. Tapi kalau remeh, seperti misalnya dia menemu bolpen di jalan, maka boleh dimanfaatkan. Menemu uang seribu, dua ribu, enam, tidak mengapa. Tetapi kalau barang itu secara urf adalah barang yang besar, yaitu kalau orang kehilangan itu ih, merasa kehilangan, merasa berat, nah maka dia memiliki kewajiban untuk mengumumkan ya, telah ditemukan uang di atas 100 juta di tempat ini. Maka barang siapa yang merasa kehilangan silahkan menghubungi. Ya. Nah, kalau ada orang yang datang, saya kehilangan 100 juta. Apa wadahnya? Wadahnya di tas kulit. Oh, tidak, saya menemukan di apa? Di tempat yang berbeda dengan sebelumnya. Berarti bukan barang dia. Ada yang datang lagi mengaku, tetapi tidak bisa menyebutkan ciri-ciri dari barang dia, maka bukan barang dia. Tidak dikasih. Setelah lewat satu tahun, dia berhak memanfaatkan. Tapi kalau kemudian datang setelah dua tahun saya kehilangan 200 juta begini-begini, persis ya. Atau bahkan ada enam identitasnya yang tidak bisa dihubungi ternyata dia datang. Nama saya Fulan. Di dalam itu ada KTP saya, ya, tapi tidak ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Ternyata benar. Fotonya juga persis, ya. ya dikasih, ya, dikasih. Nah, dikembalikan harta orang yang punya tersebut. Ini luqatah. Nah, au makanan au nahwahu atau tempat ya dua orang berselisih terhadap suatu tempat masing-masing tidak memiliki sertifikat maka diundi ya diundi oh ini punya punya fulan tapi kalau ternyata setelah sekian waktu ada orang datang loh ini saya punya sertifikat dikasih ke yang punya sertifikat jangan sampai memaksakan diri sudah datang yang punya sertifikat dia memaksakan diri menguasai tempat tersebut ya menguasai tempat tersebut nah ya padahal kalau dia sholat di tempat itu Bagaimana hukumnya? Ya, di sana khilaf. Ada ulama yang menyatakan tidak sah sholatnya. Ada yang menyatakan sholatnya sah tetapi dia berdosa. Ya, wal dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian wa kadzalika idza talaqa min nisa'ihi wahidatan mubhamatan atau muayyanatan tsumma nasiha. Demikian pula apabila seorang itu mentalak istri-istrinya. Nah, memiliki istri lebih dari satu. Kemudian dia mentalaknya salah satu. Mubhamah. Saya ceraikan satu istri saya. Nah, au muayyanatan sumanasiha atau dia memiliki beberapa istri kemudian ditentukan saya ceraikan si fulana ya saya ceraikan si fulana kemudian besoknya lupa kemarin saya ceraikan siapa ini? ya fulanah A kah B kah C kah D ya nah abidihi mubhaman. Atau dia memerdekakan salah satu budaknya secara mubham. Secara saya merdekakan salah satu budak saya. Ya. Atau seperti tadi dia membebaskan salah satu budak tapi lupa yang mana? Nam, Fa inna takhrujul mutallaqatu wal mu'taqu bil qur'ah. Maka sungguhnya solusinya nah dikeluarkan istri yang dicerai tersebut yakni dengan cara qur'ah ya, dengan undi diundi wal mu'taqu demikian pula hamba saya yang dibebaskan yang dimerdekakan itu dengan cara qur'ah ila ghairi ila ghairiha minal masail dan lain-lain dari masail-masail yang ada apabila perkara yang demikian ya, yakni iddat tazahum nam atau mufham fil hukuk maka ini diselesaikan dengan cara cara qur'ah ya, dan ini ada dalil-dalilnya di dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wasallam Naktai bihadal qadar Subhanakallahumma bihamdika Asyadu la ila anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh